Loh, cocok jarene. Nyung enggak pada aku ceramah yo ya sak jam ponjol lo. Umume wong ceramah yo ya sak jam, kadang ono sing 45 menit, 50 menit, sak jam luwih 5 menit. Ah, aku sik ponjol akeh. Sopo ngomong sangune akeh mau? Aku ndak tau mikir ngono-ngono itu. Loh, anjene ngono wong iku apa natine apik ya? Wis ta? obah oh, sak obahe tangan niku ya apik. Tangan obah nolong wong, tangan obah sodako, Ngono. Tangan obah salaman ambek kiai, gak alus ngono dele. Ana grenjel-grenjel putih isine mbah apa ngono. Niku nek ini api lah nek ati gak pati api ketemu kiai yo karepe di sauti di sosori tapi yo alus tidak ada apa-apa Atine elek, tangan obah jemuran hilang. Tangan obah dompet melayang. Tangan obah bokong semok ditabuhi ngono kuwi. Kon menengok urusane wong gerang lapo melu-melu. Ini ngono. Arek cilik metingkring nduk panggung. Ngene karo panitia dijarno. Halo. Ngono anjene. Nanti hati ku api, apik sak kujur ini jadi api kabeh. Meripat ini malah jadi api. Mergo ini api, jak mau Quran yo betah melek. Dijak pengajian yo betah melek. seneng nyawang gaweane Gusi Allah di ilmune ngono. Hati ini elek, <laughs> jak pengajian 5 menit is merem, Mau maca Qurane ngeres <laughs> tapi nengin nginceng wong adus semangat. Siapa ngomong pengalaman? Ono kiai ngintip wong adus. Ya sampel. Deh. Makanya hati itu menentukan segalanya. Di dalam hati ada al habbi wal adghar. Yang disebut sirrul ikhlas, tempat berkumpulnya seluruh rasa cinta. Di hati. Makanya nggih. Uang itu omongane podo, tapi kekuatannya nggak podo. Rasane iso beda. Soalnya apa? Atine sing ngomongnya ndak podo. Wong iku nek atine bersih ikhlas, ngomong sak ngomong iku genah, dirungokno iku ya enak, ning ati iku ya adem. Tapi lek atine gak ikhlas, omongan itu gak enak dirungokno mentile gak genah, ning ati ya kering. Makanya zaman rungok no, omonganku genah tak gak. Lek omonganku genah, insya Allah aku ikhlas. Tapi lek omonganku gak genah, insya Allah kupingmu sing legrek. Eh, bumbu yang dimasak itu podo. Tapi seje wong sing masak, hasil masakane rasanya lak beda. Eh, onok brambang, onok tomat, onok terasi, onok lombok, onok uyah. Onok micin ya. Podo, bahannya podo, bumbunya podo. Iki saja saya ngulek. Dadine sambel ngrasane lak beda. Sing siji ngulek atine ikhlas, sing siji ngulek karo gremeng. Ternyata menggeremeng. Apa menggeremeng itu? Ya? ya, ya menggeremeng. Itu bisa membuat masakan jadi nggak enak loh, Bu. Modelmu kok kayak gak percaya sih tak omong. Kula niku senengan kula lak kopi ta. Eh, tiga eno meneng loh Kapan jalur nggak eno kopi yo? Terus sing nggak eno itu ikhlas. Eh, kayak napa pi guys kedap dirantos ikhlas karo mesa mesem masya allah itu rasanya nikmat tapi eh, terus gini kopi mau mau gak kelem ngongkon mau seneng nang pawon gak saya ngongkon saiki wis kadung koyo ngene yuk berangkat sih man. Menunggu begitu dadi diombe rasanya sok cemplang menunggu, mbuh kok iso ngono Ya paling-paling gak ini soalnya gak ikhlas, cara apa ya ngudeg barang kira-kira ngono. Iya paling. Iya. Banyu gorong ngomong barang disuntek apa melembung ya wis. Makanya Bu, sampean ya masak. Alah sing dimasak lo terima tahu tempe, iwak asin ngene. Tapi sampean lek goreng iki ambek ikhlas, karo maca selawat misalnya. Atau karo istighfar. Astaghfirullah. Membal gosong. Wale astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Karim, terima tahu tempe wa asin ini Saman masake karo ikhlas disuguhno nang bojo. Ya Allah, Dik, cek enake masakanmu. Ditokno anak telap, telap aku kurangen, Bu. Suguh nomor tua, hmm, cek pintere mantuku. Tapi sampean masak daging bumbunya spesial. Sekarang ngelanang itu ratu. Wong wedok diajar kayak ngene, mulai tekan jopo gak oleh duit, tekan nomor bedok ngene. Begitu masaanmu dadi, untuk nang bojo jare gak nafsu, tikekno anak jarene gak lesu, no mara tuwa gak diambu. Bukan karena masaanmu, tapi kondisi hatimu ketika masak. Makanya pekerjaan apapun, sama lakoni dasari dengan hati yang ikhlas. Karena namanya pekerjaan itu macam-macam. Inna sa'ayakum lasyatta. Profesimu macam-macam. Dan namanya amal pekerjaan profesi itu ibarat suarun kaimah Benda berdiri yang bisa menggerakkan adalah hati. Dasari dengan keikhlasan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, penjenengan lek kerja, aja mek sekedar nuntut urusan hak dan kewajiban. Banyak orang yang kewajiban saya kerja, hak saya dapat gaji. Allah masih ala Muhammad. Kewajibanku nyambut gawe, hakku nompo bayaran. Mohon maaf, tidak ada sentuhan cinta sama sekali. Memang kerja lihat cuma mikir kewajibanku kerja, hakku nompo gaji, kewajibanku nyambut gawe, hakku nompo bayaran. Kalau cuma mikir hak dan kewajiban, kewajiban dan hak tanpa ada rasa cinta, itu apa bedanya dengan mohon maaf pelacur? tahu pelacur ya? Pelacur itu disumpeli alat mancur. Jadi ini arek-arek WTS gitu, wadah titip senjata gitu. Ya ana sing ngarani ku PSK, <laughs> perempuan suka kelon. Wih, Ini tuh kan Allah kewajibanku melayani, hakku dibayari. Yang penting aku melayani, lek wis mari aku dibayari. Pokoknya I love you. Mari tak lapi tinggal melayu. <laughs> Nggak ada rasa cinta, nggak ada kasih sayang. Lah kalau kerja cuma mikir kewajiban hak, kewajiban hak, kewajiban hak, apa bedanya dengan mereka? Halo? Maka apapun pekerjaanmu, cintai pekerjaan itu. Pasti jenengan akan menikmati kehidupan ini yang sesungguhnya. Bahwa hidup itu nikmat, bahwa kerja itu nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji ngeten niki. Sama nyokutu penuh rasa cinta, Ngapunten nggih, sampean cinta kalih kula napa mboten? Moh gak temen kok. Tak lakoni meneh, sampean cinta kalih kula mboten? Mboten. Nah, percuma aku teko mrene. Aku teko mrene iku tak bela-belain. Kemarin manajemen saya itu sudah konfirmasi ke panitia mohon dengan hormat agar acara ini diajukan semalam kemarin minta dengan hormat karena hari ini dan besok saya itu punya gawe aku itu mantu adikku tadi manten ini mau mau, mulai awan mau tamu bisa sak pirang-pirang. Bengi mau mau yo kenduren sak pirang-pirang. Tapi karena saya ada acara di sini, ya, walaupun saya digermengi sama keluarga, saya sudah berusaha uh, tim saya untuk konfirmasi ke panitia mohon diajukan acara semalam panitia ini gak gelem alasannya ngopo spanduk kadung disebar baliho kadung disebar panggung sound system macam-macam acara kesiapannya hari ini gak gelem diajukno gak gelem akhirnya aku ngalah ini kan demi cintaku padamu Loh padahal saya di rumah ini punya hajat, saya di rumah ini lagi punya gawe, tak tinggal merene. Ini kan demi aku cinta kamu lah. Kalau kamu nggak cinta aku, percuma dong aku datang kemari. Sekali lagi tak tanya, sampai yang cinta kali kulo nama badan. Makasih. Begitu dong.